Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Eh, Saya Ibu Yuni dari Taiwan, Mas. Mohon Ibu Yuni dari Taiwan. Ibu mohon maaf ya. untuk passwordnya gimana Ibu? Mohon disebutkan passwordnya. Al-Fatihah Siti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ali. Ya. Ibu ya, ada Ibu Yuni dari Taiwan Bu ya mau bertanya. Ibu silakan, silakan untuk pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Bu ya. Buya yang saya hormati, pertanyaan saya demikian. Apakah seorang ibu yang memutuskan ASI untuk anaknya di bawah umur satu tahun eh, dengan alasan pergi untuk bekerja, apakah seorang ibu berdosa? Begitu pertanyaan saya. Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, untuk pertanyaan Ibu Yuni dari Taiwan, yang dipertanyakan adalah Buya bagaimana hukumnya memutuskan ASI ya dengan alasan ibunya bekerja Buya. Kesimpulan kayak gitu Buya. Baik, masalah. Kemarin kita bahas bahwasanya seorang wanita berhak untuk menolak menyusui anaknya. Bagi seorang bapak wajib mencarikan siapa yang bisa menyu, menyusui, biarpun harus menyewa dan membayar. Seorang istri berhak untuk menolak menyusui anaknya. Coba kami sampaikan, serigala saja masih menyusui anaknya, maka so masa seorang ibu tidak mau menyusui anaknya. Demi kesehatan masa depan anaknya. Adapun kalau terpaksa seorang istri harus bekerja, ini permasalahannya harus dibahas di rumah tangga. Suaminya di mana dulu? Ya, dalam waktu sebentar saja, apakah tidak bisa suaminya bertahan untuk menyempurnakan? Sebab nilainya AC itu mahal. Daripada ibu bekerja, misalnya, untuk beli ASI, ASI itu mahal, apa susu? Susu itu kan mahal juga. Jadi kadang-kadang gajinya itu untuk beli susunya nggak cukup. Sebab sangat mahal pemberian Allah itu. Jadi cuman wanita jika tanpa ada darurat kemudian memutus asinya itu dikhawatirkan dia termasuk orang yang nggak punya nurani batin yang baik. Kecuali sudah yakin bahasanya nanti bakal ada yang menyusui. Jangan sampai anak diganti dengan susu susu buatan dan ini perlu dokter itu jujur. Dokter klinik bersalin itu kadang-kadang ada tempelannya. Ini bisa nyamai susu ASI bohong itu. Jangan bohong ya Pak dokter dan Bu dokter itu. Ada kan biasanya apa tulisan-tulisan bisa ini bisa menggantikan susu ASI dari mana itu. Coba dia dan sendiri yang ngerti kalau itu bohong. Gak ada yang bisa menggantikan ASI seorang ibu. Tidak 20%, tidak 30%. Tidak bisa menggantikan sama sekali. Kemudian masalah karakter, masalah segala macam itu dalam ASI seorang ibu. Maka tetap kami himbau kepada siapa untuk bisa menyusui anaknya. Dalam waktu yang yang yang kalau secara kedokteran itu jangan sampai kurang dari 9 bulan atau 7 bulan karena untuk kekebalan itu Paling tidak sampai nanti usia 2 tahun, haula ini, 2 tahun. Ini tidaknya kita bisa menyusui anak. Jadi ini lebih kesehatan anak-anak kita. Kalau akan tapi jika ada orang karena darurat harus dia meninggalkan menyusui anaknya, memang bukan kewajiban bagi seorang wanita. Tapi seorang suami wajib mencarikan. Cuman kami himbau wahai para istri. Termasuk saudari-saudari kami yang di Taiwan dan Hong Kong. Kami sungguh mencintai mereka. Kalau seandainya mereka datang kepada kami sebelum berangkat akan kami katakan jangan pergi. Pekerjalah di negeri sendiri bisa dekat dengan suami dan anak-anak. Agar tapi pun Anda sudah pergi maka kami akan datang ke sana. Ini tanda cinta kami kepada Anda semuanya yang di Taiwan, adik-adik putri kami yang di Taiwan, di Hong Kong, di Korea dan seterusnya bercita-citalah untuk segera kembali dekat dengan keluarga. Bahkan kadang mereka banyak di antara mereka kita ajak berhayal sejenak. Berhayal misalnya, ayo bayangkan di saat pagi hari kamu yang membangunkan anakmu. Kemudian kamu bawa kamar mandi kamu yang memandikannya. Kemudian setelah itu lihat kamu yang membedakinya, kalau menciumnya, kamu mengantarnya apakah kamu tidak rindu? Semua mengatakan rindu, nangis mereka akan tapi karena kadang-kadang tuntutan ekonomi dan sebenarnya bukan tuntutan ekonomi mohon maaf adik-adik kami yang ada di Taiwan bukan tuntutan ekonomi akan tapi hati kita yang sudah punya keinginan lebih dalam urusan dunia itu menjadikan kita terseksa. ini maka sebaiknya ini barangkali dia harus pergi ke Taiwan mungkin seperti itu ya kalau masih di Indonesia saja kan bisa sambil bekerja ya Mungkin ada ini sudah kontrak harus pergi ke Taiwan setelah melahirkan sudah terlanjur daftar. Bagaimana kalau anak saya, masya Allah, nurani, nurani, batin, batin, kasih sayang, kasih sayang ada di mana? Anak, jangan sampai hati kita semakin keras hati kita dengan anak kita. Cuman wahai para para ibu-ibu, kalau memang mendesak, mendesak darurat, kita harus meninggalkan satu tempat, lalu anak kita harus pisah karena satu hal yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Maka yang demikian itu adalah boleh-boleh saja dan memang tidak wajib bagi seorang ibu menyusui. Tapi kasih sayang ibu, kasih sayang ibu ada di mana? Dan ini spesial nasihat untuk saudara adik-adik kami yang ada di Taiwan sana dan di Korea, di Hong Kong atau di Kuwait sana. Bercita-citalah untuk segera kembali. Dan ketahuilah, mintalah kepada Allah, Ya Allah, jadikan rezeki kami adalah dekat dengan keluarga kami. Anda berubah doanya. Jangan doa, Ya Allah, semoga kontraknya tambah lagi, Ya Allah. Bukan. Doa ya Allah, jadikan ini adalah kontrak terakhir dan mudahkan rezeki kami di rumah kami, di keluarga kami. Suruh kami mencintai mereka. Kami tidak ingin ada mereka susah jauh dari anak dan seterusnya. Ya, Ini saja insya Allah. Semoga kita bisa bertemu di Taiwan sana. Di Taiwan, Masya Allah, kita terharu melihat adik-adik kita. Pernah kita mengajarkan pengajian di di depan mall mana gitu kita bilang. Itu sampai Masya Allah beludak. Akhirnya menunjukkan kalau mereka adalah juga hamba-hamba Allah yang rindu kebaikan. Rindu kemuliaan di depan stasiun. Stasiun besar begitu. Sampai masuk-masuk. Ini banyak di, di Korea pun, di, di Jepang, eh, di, di mana di Hong Kong pun demikian. Adik-adik putri kita di sana, masya Allah, rindu kemuliaan, rindu kebaikan. Pada dasarnya mereka adalah orang baik pergi ke sana karena tuntutan ekonomi. Akan tapi ada pendidikan lain lagi. Biasakan hidup yang sederhana agar anda bisa hidup mudah. Termasuk di antaranya yang sudah pulang dari Hong Kong, Korea, jangan sampai cara hidup anda berubah. Kadang dulu sebelum berangkat cara hidupnya cara hidup orang kampung, katanya susah, pas-pasan gajinya setelah pulang dari Korea dan Jepang sampai pulang ke kampung gayanya tetap hidup kayak orang kota. Lihat duitnya hanya bertahan dua bulan balik lagi nyungsep. Kenapa gaya hidupnya berubah gaya hidup luar negeri? Gaya hiduplah sederhana seperti yang diajarkan Nabi SAW. Maka pulanglah anda dengan bekal yang anda miliki, cara hidup cara orang kampung sederhana, maka akan berkah harta anda ini. Semoga Allah menjaga kehormatan anda, wahai adik-adik kami yang ada di Korea, di Hongkong dan di luar negeri sana. Semoga Allah menjaga kemuliaan anda. Semoga Allah segera mempertemukan anda dengan keluarga-keluarga di rumah. Sungguh kami tidak rela. Kami melihat betapa beratnya berpisah dengan anak. Berpisah dengan keluarga. Belum lagi urusan syahwat dan seterusnya yang na'udzubillah. Kadang menjerumuskan orang dalam kehinaan. Semoga Allah mudahkan anda semua yang ada di Korea, Jepang, dan Hong Kong dan yang lainnya. Untuk kembali kepada keluarga merajut keindahan, kemesraan, kebahagiaan di rumah bersama keluarga sebagai mukotimah kebahagiaan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Bagi Ibu yang di Taiwan semoga merasa cukup dengan jawabannya dan semoga Allah memberikan pemahaman. Amin ya Allah ya amin. Baik Buya, kita berikan kesempatan kedua bagi pemirsa Al-Baca TV di rumah. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik pemirsa Al-Baca TV, Ya, Bu ya, nampaknya sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bisa disebutkan atau memberikan passwordnya, passwordnya Bu? Allahumma sholli alaihi. Baik Ibu, untuk pertanyaan Ibu silahkan. Da Ibu dari mana? Oh iya, mohon maaf Ibu. dari Mia di Tulung Oh, Ibu. Dari mana? Ya, Ibu. Ibu Mia dari Tulung Agung, Bu ya. Dari Tulung Agung, Bu. Iya. Ya. Ya, ini mau tanya dia. Hmm, saya itu ya alhamdulillah sejak mendengar kaujah kaujah Bu ya di Samara, mungkin aktivitas ibadah tidak pernah meninggalkan apa? Iya. Ibu bisa dikeraskan suaranya, Bu? Ini, alhamdulillah ya sejak saya mendengar tausiah ya di TV ibadah saya sudah lebih baik. Tapi yang saya tanyakan gini ya kadang itu ada rasa bangga bisa berubah rasa senang tapi terkadang itu ada rasa ya Allah ibadah saya itu masih belum belum merasa belum diterima uh, karena belum bisa khusyuk ya seperti umumnya khusyuk ya ya seperti terus bisa ingat Allah tapi terkadang saat eh, sholat itu kan nggak bisa mengingat Allah tapi terkadang ya masih belajar bu ya kadang masih ingat dunia terus yang saya tanyakan itu mungkin bagaimana saya ini orang seperti tipe seperti apa gitu masih ada punya rasa bangga dalam beribadah tapi kadang ada rasa takut ibadah kita itu bisa belum bisa diterima gitu terus gimana gimana ya supaya bisa khusyuk gitu terima kasih bu ya semoga bu ya dan keluarga bu ya dan selalu mendapat perlindungan oleh Allah Ta'ala sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan adalah seorang hamba di saat kita ada seorang hamba, ibu bercerita bahwasanya di saat beribadah ini ragu bahwasanya ibadah ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meragukan diterima kalau kita koreksi dari sisi kita adalah bagus tapi kalau kita ragu diterima, melihat dari sisi Allah adalah tidak diperkenankan. Kita yakin Allah adalah maha kasih. Allah maha luas dengan rahmatnya. Allah maha luas dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Akan tapi kita koreksi ke dalam diri kita. bahwasanya takut tidak diterima itu akan menjadi sebab koreksi bahwasanya mungkin kurang ini kurang ini jadi semakin hari kita semakin menyempurnakan tidak boleh menjadi keputusasaan kalau lihat dari diri kita masalah takut tidak diterima oleh Allah kenapa? ya karena Allah mungkin tidak melihat saya oh nggak boleh begitu Allah maha kasih tapi kita berkata takut tidak terima kenapa itu tidak terima? saya itu kalau sholat itu kok ya Allah menggiambiang kemana-mana kalau saya sedekah itu kok aduh di saat disebut orang senang lah ini bagus koreksi jadi merasa takut tidak diterima oleh Allah, kemudian dia menjadi bahan koreksi untuk dirinya, itu tanda justru diterima oleh Allah. Jadi kita ini harus seperti itu. Di saat kita bersedekah, Anda bersedekah, takut tidak diterima oleh Allah karena takut ada unsur riak dan sebagainya. Terus Anda jaga, terus takut tidak diterima oleh Allah. Sehingga karena takut tidak diterima semakin dijaga. Kebobolan orang tahu saja, aduh ketahuan sama orang. Uh, saya tambah lagi. Saya sudah telanjur sedekah 50 juta, tak taunya terlintas riak di dalam hatiku senang disanjung sama orang gara-gara nyanjung oh ibu telah nyumbang 50 juta saya senang ya Allah kembalikan 50 juta itu ya Allah saya tambahi lagi karena khawatir kita joki lagi kita tambah lagi dan begitu seterusnya kalau anda takut tidak diterima contoh boleh sama tapi hakikatnya jangan orang judi kita dengan Allah mestinya lebih daripada orang berjudi orang judi itu lihat modelnya model pernah saran sudah kalah barangkali nanti saya dapat barangkali yang dapat urusan judi bisa orang judi itu begitu kalah mungkin nanti mungkin nanti dengan Allah pun demikian terus berharap kalau kita khawatir tidak terima mungkin setelah ini akan diterima oleh Allah dan terus sampai kita mati dalam keadaan kita berbuat baik tapi jangan disamakan urusan judi hanya begitulah maksudnya apa mungkin seseorang itu membangun sifat semacam itu membangun rasa semacam itu saya bersedekah 100 juta semoga diterima oleh Allah dalam doa kita akan tapi sisi lain ya Allah. Kalau saya tidak diterima, kan saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka saya tambah lagi ya Allah. Terus dan terus dan terus. Tanda bahasanya. Sehingga sampai kita lupa berbuat baik yang dulu itu. Sehingga sedekah kita yang dulu sudah ketutup dengan sedekah yang baru. Sedekah yang baru kita ingat-ingat, tapi sedekah lalu yang ketutup, sudah ketutup. Sehingga yang lalu menjadi ikhlas. Baru yang baru ini mulai proses baru lagi. Kita sedekah yang terbaru, ingat-ingat oh tidak ada yang nyanjung dan sebagainya kita tumpangi lagi sampai kita lupa tidak mikir sedekah itu terus lagi sedekah ini sedekah lima tahun yang lalu sudah nggak inget lagi sedekah yang terbaru maka ini untuk menutup jadi kata Imam Ghazali ikhlas itu perlu belajar ya begitu caranya maka sedekah yang nomor satu sudah tidak ingat lagi karena istilah sedekah yang ke seratus kali mungkin yang jadi undang-undang sedekah yang terakhir ke seratus saya umbang lima ratus juta oh, ratus juta tapi sebelumnya sudah ada ingat, sudah diterima oleh Allah. Jadi apa? Semakin Anda tidak bisa mengingat, semakin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikatakan oleh Luqman Hakim, jika engkau berbuat baik, lupakan. Jika engkau berbuat baik, lupakan tangga diterima oleh Allah. Jangan sampai, loh saya kan sudah nyumbang, kapan? Dulu saya nyumbang 20 juta, dihitung tahun berapa ya? Oh tahun 2000, Innalillahi. 2000, 15 tahun yang lalu. <laughs> Karena ingat terus, tapi kalau sudah lupa itu tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kekhusuan, khusu ini adalah pemberian dari Allah Ibu yang dimuliakan Allah dari Tulungagung. khusu ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Anda tidak boleh putus asa dengan rasa tidak khusyuk di dalam diri Anda. Ketahuilah jika Anda tidak khusu lalu Anda berjuang untuk bisa sampai khusyuk, perjuangan Anda ini adalah termasuk jihad dan mendapatkan pahala. Dan jihad Anda anda ngerti bahasanya Anda tidak khusus setiap anu saya ingin dagang Anda semuanya. Tapi Anda memerangi dan memerangi ini sendiri ada pahalanya khusus. Dan pahalanya alladzina alladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana. Kalau kita sudah berusaha untuk khusus, berusaha untuk memahami maknanya, menjauhkan dari sebab-sebab tidak khusus, ini berusaha terus itu sudah mendapatkan pahala. Pahalanya usaha. Itu lebih agung daripada pahala khusus itu sendiri. Dan hakikat khusuk itu gimana sih? Hakikat khusuk itu bukan kita lupa dunia. Bukan, bukan kita lupa dunia akan tapi kita sadar apa yang kita baca. Ingat Allah, biarpun kita ingat anak kita sampai dikatakan kalau anda melakukan sholat tolong sambil lihat anakmu itu. Kalau dia nangis percepat sholatmu. Berarti Nabi Muhammad dengar dong. Apakah Nabi Muhammad kalau sholat lalu lupa dunia? Nabi mengatakan kalau ada bayi menangis Nabi Muhammad mempercepat sholatnya. Artinya Nabi juga deng dengar. Ibu pun demikian. Kalau sambil Allah, lihat anaknya. Jangan-jangan dia makan beling, makan paku, makan ini. Kan Oh biar kau hmm, bohong dah khusus itu di pinggung kupingnya lah mau khusus khusuk Allah Akbar Hela eh, dengar bohong tu dah khusus tu anaknya nangis sampai mau mati gendong anaknya Nabi Muhammad menggendong bayi jadi khusus itu bukan berarti gini bukan tapi hatimu yang hadir biarpun ternyata sambil memperhatikan sambil memperhatikan tas kita yang ada di depan kita Allah abad duitnya 50 juta di dalam ya biro walhamdulillah kathiru sambil melihat karena menjaga harta kalau ada maling dikejar dan tidak batal sholat kita. Kita ikuti malingnya di depan. Jadi kalau punya tas taruh di depan, jangan taruh di belah belakang. Jangan kok kalau di depan ganggu loh. Ini pendidikan siapa ini? Tidak pernah ngaji kayaknya. Justru kalau di belakang dijamin ganggu. Kenapa? Kepikiran jangan-jangan diambil oh, orang. Taruh depan tuh kat tasnya ini. Makanya kalau ada orang tasnya taruh belakang tidak pernah ngaji. Alasannya nggak enak kayak nyembah tas. Siapa nyembah tas? Kita nyembah all. Tas ini Allah kita jadikan sutroh pembatas ya. Ibu tasnya taruh depan. Kalau tidak hilang. HP-nya hilang, ininya hilang, taruh di belakang. Taruh di depan, Assalamualaikum, oh, Allahu Akbar. Aman lebih khusyuk. Bayinya kalau kita punya bayi, ibu di rumah, sholat di rumah, ibu ngambil dinding yang paling belakang. Supaya bebas. Kalau di depan nanti anaknya ke belakang pusing. Sana pintu tutup tutup itu bawa sholat. Anak lepas. Eh, Allahu Akbar sholat sampai 10 sampai 100 rakaat anaknya main sana lompat sana lompat. Ini kelihatan. Abiro alhamdulillah katsiru subhanallah. Tidak apa memperhatikan anak. Takut dia makan beling dan sebagainya. Lihat, nggak susah beragama itu. Jadi khusus itu apa sih? Hatimu yang sambung dengan Allah bukan tenangnya anggota tubuhmu. Cuman ditandai dengan tenang anggota tubuh. Kalau tidak perlu noleh, jangan tolak-toleh. Nggak ada apa-apa, tolak-toleh. Itu nggak benar, itu tanda tidak khusus. Sampai Nabi mengatakan, Lokhosya akol buhada, lokhosya ajawarihu. Kalau seandainya orang ini khusus, niscaya anggota tubuhnya juga khusus. Ini hanya sesaat saat lihat lihat anak letek. Oh, apa itu? Anaknya ngambil piring. Oh, nggak apa-apa. Tidak aman, aman, aman. Perhatikan ibu. Kemudian ada beberapa cara khusuk ya. Khusuk di dalam sholat ada lima hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah eh, yang pertama adalah berusaha untuk memahami makna yang kita baca. Memahami makna yang kita baca. Kalau termaksa Anda belum bisa memahami makna yang Anda baca, maka Anda, kata Imam Haddad, menghayalkan lafadznya dulu. Yang penting kita lupa dari urusan dulu dunia lafadznya itu alhamdulillahi rabbil alamin bahkan sebagian mengatakan kalau kita membaca dengan tangan membaca dengan membuka mata itu lebih bagus asalkan tidak melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan alhamdulillah enggak kemana-mana nanti Oh, enggak memahami maknanya, memahami maknanya sebisa mungkin. Jadi khusuk memahami maknanya, bukan hayal Isra Mi'raj. Seperti katanya ada uh, belajar sholat khusuk, enggak tahu dari mana itu, diajak seolah-olah kita Isra Mi'raj. Itu hayal namanya, tidak khusuk. Sampai suatu kali bertanya, gimana ya Ustadz, saya pengen di saat saya itu merasa dengan Allah lalu lagi fokus kemudian saya sep gitu sehingga saya tidak putus dengan Allah. Ini khayalan kayak dunia komputer. Ya, sholat khusus kata para ulama adalah memahami makna. Kemudian setelah itu sholatlah pada waktunya. Yang kedua, sholat pada waktunya. Maksudnya Pak waktu sholat bukan waktu nonton sinetron, bukan waktu masak. Coba kalau Ibu sholatnya waktu masak. Ada ada bawang tetangga yang hangus, ibu yang pusing. Karena ibu sholatnya waktu mah, masa. Jangan waktu jaga toko. Jangan waktu nunggu telepon. Waktulah sholat untuk sholat. Jadi kalau anda punya waktu sholat 5 menit, tok, nggak usah macam-macam. 5 menit nggak usah panjang-panjang. Tapi saya putus dari semuanya. HP saya matikan pintu. Pesan kalau ada orang bilang, datang nak, bilang, apa masih sholat? Toko tulisi lagi sholat. Coba kalau lagi jaga tuh, Allah, gua buat Ibu, ibu, bu. Aduh, aduh, lim belanja ini aduh rezeki hilangnya nggak usuh karena memang waktu, bukan waktu sholat. Tapi sisihkan waktu sholat. Maksudnya sholatlah pada waktunya. Sholatlah waktu anda sholat. Untuk sholat. Dan bukan untuk macam-macam. Ada orang yang semoga ini bukan bagian. Ini contoh ibu yang di luar. Sholatnya waktu nonton sinetron. Waktu pesan yang akan lewat. Waktu ada promo langsung sholat. Cuman dalam sholat promo yang pertama wudhu dulu. Sambil gantung anduk di lehernya depan TV persis tuh persis kelihatan tuh pernah kelihatan dari al-bahjah eh bener katanya ibu itu setelah itu apa langsung setelah setelah pesan yang pesannya lewat ada promo lagi langsung ngambil makanan ah. ah sambil setan setelah ada pesan Allahu Akbar sinetronnya main lagi khusyuk angkat tangan yang kayak gitu malulah bu malu baik nah ini waktu sholatlah pada waktu so sholat kemudian yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa jangan tergesa-gesa dari awal mulai dari wudhu umum tidak tergesa-gesa sehingga disyariatkan kita untuk me melakukan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu untuk membentengi agar sholat wajib ini tidak tergesa-gesa sebab apapun bentuknya setelah assalamualaikum saya harus baca zikir dulu coba yang buru-buru itu yang anak-anak muda yang sholat tua pun juga ada sebetulnya yang sholat jumat itu loh itu sebelum Assalamualaikum sudah ingat sandalku di sana. Waalaikumsalam, eh, pas kakinya sandalnya. Langsung ini, lah ingat ini. Ibu-ibu juga begitu, tasnya di sana, ini. kunci mobilnya di mana. Aduh, nanti macet, rame. bos. Karena buru-buru, pengennya langsung lompat. Tapi pastikan setelah Assalamualaikum saya harus baca dikir dulu. Enggak. Setelah dikir saya sholat dia dua rakaat. Dibangkas ada qobliyah. wudhunya pun tahan mau buru-buru. Hmm, sampai Nabi mengatakan ada orang buru-buru ketemu ketemu ketemu ketemu zakat Allah khairan falatoid kamu bagus, semangat untuk sholat jamaah, tapi jangan diulangi ya. Yang bisa kau jangkau, kau jangkau. Yang terlambat, terlambat gak apa-apa, pahalamu sama. Jadi gak ada buru-buru dalam sholat itu. Kalau buru-buru itu alamat tidak khusyuk. Masuknya buru-buru, keluarnya juga buru-buru. Berapa ini? Yang keempat. Yang kelima. Hah? Yang kelima lupa saya. Hah? Baru empat. Yang pertama adalah minta kepada Allah, ya yang kedua memahami maknanya sholatlah pada waktu untuk sholat kemudian uh, setelah itu jangan tergesa-gesa baru yang kelima ini di nukil Imam Haddad saya lupa satunya lagi yang kelima adalah uh, yang kelima insya Allah nanti ada datang yang kelima saya lupa ada ini dari para imam kita kumpulkan kumpulan dari nasihat Imam Haddad sama Imam Ghazali rahimahullah. Memang tidak ada rentetan lima semacam itu, akan tapi itu kami ambil dari kumpulan para ulama. Ah, yang ke, yang kelima. Yang keempat sudah ada, tinggal yang kelima. Ah, tempat. Tempat iya, tempat setelah kita koreksi tempat pun tidak harus tempat yang sejuk. Biarpun di ramian pasar tidak mengganggu kekhusyuan. Karena kita tidak akan terganggu dengan tempat, bukan. Tempat mungkin di tempat pasar yang hiruk pikuk, tapi tidak terganggu Allah Akbar nggak akan terganggu. Makanya kalau ada orang khusus hanya di tempat yang sepi itu repot. Sama ada guyonan suatu ketika ada seorang eh, sama kiainya, sama anaknya, sama kiainya. Rupanya di sampingnya itu ada ada bayi jerit-jerit. Nah, kiainya tanya kepada santrinya. Kamu tadi dengar gak ada orang jerit-jerit? Oh, dengar kiai. Oh, berarti kamu sholatnya enggak? Enggak khusyuk ini lagi lagi di mana gitu lagi umroh lagi haji setelah itu di sholat yang kedua itu pas sholatnya kok pas sampingnya bis lah bisnya lagi di rung rung rung rung rung rung akhirnya kiainya tanya kamu dengar suara bis tadi enggak kalau bilang dengar kan enggak khusyuk bilang enggak dengar kiai oh berarti kamu budak <laughs> Oh suara kayak gitu kok nggak denger tuh gimana? Nah khusuk tuh nggak ada urusannya dengan suara suara khusus itu tidak ada urusan dengan keramaian ini eh dengar bisa denger bang mobil begitu kok gak denger tuh bagaimana denger cuma tidak akan mengganggu orang konsentrasi tidak harus tempat yang sepi Belajarlah konsentrasi di tempat yang ramai bisa fokus ini, ini jadi gak ada hubungannya dengan tempat baik yang lima nanti cari lagi insya Allah Allah alam bisawab